mau nanya nih, Ibu siapa ini namanya? Ibu Iya, terpegang Bu, pegang. Ibu suka beristighfar nggak? Alhamdulillah selalu beristighfar. Apa itu artinya istighfar Bu? Eh, mohon ampun kepada Allah. Subhanallah. Hmm. Sehari berapa kali Bu istighfar Bu? Abis Kayaknya nggak hitungan, masya Allah banyak sekali. Oh, oh. Uh -uh. Tapi Bu pernah nggak sambil istighfar marah-marah? Bagaimana tuh Bu? ya namanya manusia kadang juga bisa terjadi iya, ya. seperti iya. itu. Astagfirullahaladzim itu anak nggak bisa diatur tuh raja bantu tuh Bu ya? Eh, sifat, tapi marah-marah. Kurang ajarnya kayaknya enggak. Oh enggak ya? Iya. Oh iya ya. <laughs> Itu saya kayaknya Bu ya kurang iya, ajar. Iya. <laughs> Baik deh. Assalamualaikum Ibu. <laughs> Sehat semua? Alhamdulillah. Dari pengajian mana nih pink putih? Istiqomah. Istiqomah? Di di mana Bu? Kramat Jati, Jakarta Timur ya. Aduh, rumah saya tuh Bu, tahu aja. <laughs> Assalamualaikum Ibu. <laughs> Bisik-bisik, bisistighfar ya. <laughs> Sehat semua Bu? Dari pengajian mana nih? Anu, Tebet. Saya juga dulu rumahnya di situ banyak banget rumahnya ya. iya, <laughs> iya kita sama pemirsa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak kabar pemirsa siang kaum yang dirahmati dimuliakan cita Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya Siti Kirani kembali hadir menjumpai anda di pagi ini. Kalau tadi di awal saya sudah bertanya dengan ibu tentang istighfar karena kita akan membahas istighfar rahasia istighfar bersama dengan Ustadz Taib Taufikur Rahman. Langsung saja kita panggil Ustadznya ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, cerah banget Ustaz. Masya Allah. Janjiannya sama ibu-ibu tebet. <laughs> Ijo-ijo. Gaduh-gaduh kacang tanah. Kamu kena jenuh gak kemana ya. <laughs> Buah markisa dari Pondok Aren. Hmm. Rambutan nyonyanya dari Bali Matraman. Hmm. Buat jamaah juga pemirsa tipe yang ada di rumah selalu keren. Tapi sholat hati juga selalu beriman. Amin. Subhanallah. Belum ada yang nandingin ya Ustaz. Saya juga kalau mau pantun jadi bingung bingung. <laughs> iya baik Ustaz kita iya. akan membahas tentang rahasia istighfar. Iya. Pak tadi saya bertanya dengan ibu guru ya ternyata itu sering juga sih istighfar astagfirullah mohon ampun kepada Allah gitu loh. Iya. Maksudnya astagfirullahalazim artinya apa Ustaz? Ya, kalau melihat dari akal katanya mm -hmm. merujuk kepada istighfar itu kan udah termasuk istighfaroh berarti hmm. udah udah udah pecahan dari fiil madi hmm. yang berwajan istaf'alah. Hmm. Yang di situ ada sin sin tambahan hmm, hmm, hmm. yang secara ilmu nahwunya alias ilmu sorofnya baik dari kitab Kailani yang menyebutkan itu sinnya maknanya ditolak yang hmm. artinya makna permintaan. Hmm. hmm Kalau akar katanya gofaro ya, ya artinya ampunan. Benan. Namanya ketika istighfar hmm. astagfirullah alias ana astagfirullah hmm. ya berarti aku mohon mohon, ya, mohon ampun kepada Allah Begitu secara makna etimologi. Hmm. Nah, cuman memang dalam realita ya untuk memohon ampun pada Allah ada dua macam. Ya. Ada memohon ampun, ada minta maaf. Hmm, itu beda ya Ustaz? Uh, ya eh, eh, serupa tapi tidak sama. Hmm. Gitu. Kita akan bahas mohon ampun dulu nih Ustaz. Ya. Jadi kalau sesuai dengan tema kita pagi ini, hmm. rahasia istighfar, uh berarti mohon ampun. Iya itu kalau boleh saya analogikan, mm -hmm. jadi yang namanya mohon ampun memang manusia mm -hmm. kullu Adam khata'un. mm -hmm. Kullu Adam setiap anak cucu Adam memang sudah sunatullah dalam keadaan punya salah. Wa iya. khairul khata'in uh mm-hmm. wabun at -hmm. Tapi yang baik-baik yang punya salah dia sadar lantas mau bertaubat. yeah. Nah, dia minta ampun, berarti salah kesalahan-kesalahannya nanti ketika Allah unjukkan di yaumal kiamah, mm -hmm. ketika dia minta istighfar Allah terima, mm -hmm. itu kesalahan kesalahannya begitu padahal lagi di dunia itu kalau boleh dikatakan rokit yeah. dan atit yeah. udah gergetan Hmm. Habis gimana nggak geretan itu? Ya? <laughs> Udah nggak sholat lima waktu. yeah, yeah. Kemudian kesana kemari sama orang tua ngelawan, sama tetangga kalau udah ketudah kayak kucing sama anjing. Hmm. Mohon maaf, udah gitu masih bisa tertawa terbahak-bahak lagi. Iya, iya, iya uh, keregetan banget itu kalau buru-buru kan buru dicabut aja itu hadirat rahimahullah mm Allah. tapi begitu nanti dibuka tayelnya, masuk disketnya kok blank hmm. hilang sama sekali hmm. dosa-dosanya hmm. itu makna adalah minta ampun al ada juga yang maknanya suka kita minta Allahumma inna nas'alukal apa ya Allah maafkan saya ya Allah Nah itu kalau maknanya maaf, mhm. ibaratnya kita salah, kesalahan tetap ada. Tapi analoginya, seperti kita menulis salah, ada tip F ditutup. Hmm. So, mhm. mestinya sebagai manusia istighfar nomor satu minta maaf juga. Iya, berarti gitu. minta maaf baru mohon ampun. Betul. Berarti minta maaf dulu ya gitu. Ya. Tapi kan Ustaz kok misalnya istilahnya kita salah dengan seorang kita minta maaf insya Allah diampuni atau di apa dimaafkan gitu yeah. ya tapi kalau istilahnya kita banyak salah sama Allah gitu sampai istighfarnya tuh harus apakah harus dengan pakai nangis atau apa dengan udahlah istighfar saja 33 kali sehari <laughs> ataupun berapa gitu gimana nangis juga nggak menjamin diterima loh iya benar ya karena hmm. bahasa para ada yang namanya buka uria hmm. nangis yang karena pamer hmm. hmm, hmm ambil ketika zikir bersama. Ini naudzubillah ya, bukan berarti saya mengklaim si asibi. Hmm. Seandainya ada, kalau perlu pakai bawang. <laughs> bu, karena dibayar loh bu. Hmm. Ya kalau yang dia demikian, ya. gitu. Kemudian kelar atau ibu ikut misalkan di dalamnya, karena ada shot, gitu kan. Begitu kelar sampai rumah, buru-buru nanya anaknya, nah, nah kamu tahu nggak tadi yang nangis sepali pincang itu bu kelihatan Ya? Nah, itu mohon maaf. Ya. Ya, kamu flash hmm. sia-sia istighfar. Hmm. Ya walaupun tuh nangis keluar darah. Iya, iya. Kalau iya. dia begitu, itu nangis ria. Iya. Ria spam ya. Nah, hmm. jadi jadi bukan berarti ya nangis itu semua jelek. Iya. Nabi memberikan garansi loh, mata yang haram ke sebuah api neraka, pertama mata yang ketika di dunia dipakai melek ketika orang sedang asik tidur dia pakai untuk ibadah pada Allah. Haram ke sebuah api nerakanya Allah. Masya Allah. Tuh, mata yang pertama, sepasang mata yang kedua kata Kanjeng Nabi, hmm. di mana mata yang ketika sambil melek ketika orang sedang asik tidur dia baca istighfar, hmm. hmm. memang gak ada yang melihat, betul-betul hati yang tulus dari hati nurani. Ya Allah kebayang dulu dari mulai balik, salatnya masih banyak belang bentong. Dalam artian laksana kain masih banyak bolongnya. Iya, iya. Kemudian nipu sana kemari. Lantas teringat masyat masyat yang lalu, nggak terasa air mata keluar. Iya. Betul. Yang begini nih, uh, uh, uh, yang harap kesentuh daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di situ mau pamer sama siapa kita? Iya, benar benar. Mhm. Nah hadirat rahimahullah mhm. Biar tuntas sepasang mata yang ketiga iya. Yang ketiga ada kesempatan untuk berbuat maksiat Dia istighfar cuma istighfar begini Bu Astagfirullahaladzim Malik Jangan astagfirullah Oh <laughs> astagfirullah Oh, iya, iya. Mulut istighfar, iya, minta iya. ampun, tapi ya sini <laughs> melotot ya Ibu. Ada yang nanya, eh kok <laughs> kamu gitu sih? Eh Ustaz, al-haram minal asal gitu. aja. <laughs> Iya. nah, jadi begitu maksudnya. Iya, ya. baik, baik, baik. Tapi kan kita semua pasti menginginkan ya Bu ya, dalam keadaan kita berzikir, astagfirullah itu benar-benar nangis inget dosa gitu. Itu aduh kayaknya susah banget Ustaz. Ada tipsnya nggak Ustaz ya? mohon maaf ya kita di hat, di dalam hati diri kita mm -hmm. siapapun ia manusia namanya mm -hmm. dikasih perangkat yang betul-betul kalah secanggih apapun komputer namanya yeah, kita iya. yeah. disebut namanya hati nah makanya ya berawal waktunya pertama kita ambil timingnya mm -hmm. memang waktu yang paling mahal ya betul-betul friend time hmm. waktu yang ya, betul-betul <laughs> yeah. ini ya mahal itu di saat orang sedang asik tidur dari mulai balik kita bayangin dari sholat lima waktunya dulu bersama orang tua pengabdian kita. yeah, yeah. Insya Allah sekeras apapun hati manusia yeah. di saat berasana keheningan malam yeah. kita renungkan begitu. yeah. Insya Allah yeah. hatinya dan dia yeah itu keharam ya Allah sentuh api nerakanya Allah Adam gitu. Baik, Ustaz kita ya. akan lanjutkan rasa istighfar ini ya Ustaz dan pemirsa jangan kemana-mana Titian Kolbu akan kembali dan kita masih membahas tentang rahasia istighfar tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya, Insya Allah. Ya dalam hidup kita pun kadang berbuat salah ataupun hilaf sebagai manusia bahwa itu hal biasa dan wajar ya. Asal jangan kebablasan Ustaz gitu ya. Dan kita inginnya setiap kesalahan yang kita berbuat kita langsung mohon ampun kepada Allah atau beristighfar. Tapi yang yang ingin dapatkan adalah apa sih Ustaz yang ingin kita dapatkan ketika kita beristighfar untuk masuk ke dalam hati kita supaya kita bertobat dan tidak ingin mengulanginya lagi. Jadi hikmahnya ya atau apa fungsinya mm -hmm. supaya ada hasilnya. Iya, betul. Jadi kalau istighfar yang kita baca walaupun sampai ribuan, betul. Itu, tapi kita tidak merasa risih ketika berbuat dosa. Betul. Mohon maaf, mm -hmm. apakah lidah, apakah mata atau tangan atau telinga atau kaki, mm -hmm. maka mohon maaf, istighfar kita baru sekedar hiasan lidah saja. Mm -hmm. Jadi istighfar yang betul-betul keterima oleh Allah pertama memang hati itu Ya jelas-jelas betul-betul kata Nabi, tahukah kamu ada segumpal darah? Kalau segumpal darah itu baik, maka baik semuanya. Dan itu yang bisa diperjumpakan nanti kepada kebenaran Allah. Hmm. Dalam artian istighfar yang benar, pasti siapa orangnya akan mendapatkan hmm. hati yang lapang, Betul. tentram, tenang, damai. Hmm. Hmm. hmm. Sampai Nabi menyebutkan makanya cirinya orang yang selamat nanti buat dan istighfar di antaranya tenang hati itu apa dia punya sifat al-adlu fil al-adlu fil ridha wal ghadab. Hmm. Dia pasti akan bersikap adil baik sama orang yang ia suka maupun sama orang yang pernah ia menyakiti dirinya. Hmm, hmm, hmm, Berbuat adil sama orang yang kita resep, yang kita suka no problem tidak hmm. hmm. ada masalah iya. emang betul-betul kita suka semua kalau perlu buat iya. gitu ya hmm, tapi yang berat berbuat adil sama orang yang pernah nyakitin kita iya betul betul betul <laughs> nah ini jadi buat daripada istighfar coba kita renungkan diri kita nah makanya ya pertama itu yang kedua imbasnya alias implikasinya iya. istighfar yang benar hmm. mau berbuat maksiat lagi takut. Karena ingat istighfarnya. Betul, betul. Gitu. Mm -hmm. Siapapun ia namanya. Nah iya. makanya hati manusia tolong karena kita sudah sunatullah imannya para nabi hmm. yazid wala yankus hmm. naik terus nggak ada turunnya. Hmm, hmm, imannya malaikat la yazid wala yankus hmm. nggak naik nggak turun Banteng dia standby. Ya. Nah kalau model kita hmm. Iya. yazid wala terus Ya, jadi naik ketika naik terus kan, walaupun lagi turun jangan sampai nyungsep. <laughs> Ya. ya, maaf, layangan kalau singit, arkunya nggak seimbang. Bang, iya. yang nukik nyusup ke bawah repot <laughs> ya sekedar turun aja dalam artian yang hmm. cepat lagi untuk naiknya iya iya gitu Pak Cici baik baik nah kalau Rasulullah pernah dikisahkan beristighfar minimal 100 sampai eh, Nabi bersumpah iya wallahi la astagfirullah hmm. Demi Allah Sesungguhnya aku nggak pernah absen Setiap hari paling dikit 70 kali hmm. Untuk membaca istighfar Dan rata-ratanya 100 lebih Astagfirullahaladzim Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Adam hmm. Dalam kitab tafsir Al-Munir menyebutkan sampai dalam Al-Qur'an surah Al-Araf ayat ke-23 hmm. wa qala ربنا يا ربنا mari Bu ya ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين engkau pengasih dan pengampun Kami mohon ampunanmu Seandainya engkau tidak ampuni Kami tergolong hamba yang merugi Di dalam hidup ini Sekali lagi ya. Rabbana ya Rabbana Zalamna anfusana wa illam Taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin 350 tahun mm-hmm. meminta ampun istighfar kepada Allah. Jadi kita mohon maaf kalau hitungan Nabi 100 kali, mm-hmm. Bu, 100 kali dalam hal ibadah kadang-kadang berat. Iya. Iya. 100 kali coba ganti, tangannya ganti bukan megang tasbih, megangnya remote berjam-jam kuat. <laughs> Tapi bukan di bus ini kok <laughs> iya. Nah jadi singkatnya Kalau Nabi 100 kali Lebih lah kita Mm -hmm. Apa sih yang lebih dari kita, Bu? Iya. Ya, emang selalu 24 jam itu mohon maaf, mm. banyakkan kadang-kadang lalainya ketimbang ingatnya. Iya, nah, betul. Nah, makanya mohon maaf kalau Nabi Adam 350 kali tolong buat kita. Hmm. Itu Allah ijabah akhir permohonan doanya. -hmm. Silakan. -hmm. Ya, kalau bisa mm. ya silakan. Mm. Kalau hitungan 100 kali itu masih 5 menit kecepatan. Dalam artian 100 kali belum ada lima menit. Iya, betul betul. Begitu. Iya. Pengen coba rasain deh, Bu. <laughs> Coba nggak bayar kok, Bu. Iya. Enggak. <laughs> nah Iya ya. benar ya. Dan jadi bahan tafakuran kita Ustaz ya. Allah sudah memberikan kita banyak subhanallah kenikmatan masa sih mau istighfar dihitung-hitung juga ya Ustaz ya. Dalam apa dalam satu riwayat uh -huh. ketika Nabi dipertunjukkan oleh ahli ibadah di zaman Nabi Musa hmm. yang ibadahnya fiur hmm. 400 tahun Enggak ada riaknya, Enggak ada ujubnya, iya. betul-betul iya. pure semuanya keterima. Benar. Lantas dia menyebutkan Ya Allah kenapa engkau masukkan diriku ke surgamu dengan sebab rahmatmu hmm. Tapi bukan karena hmm. apa amal ibadahku Iya, iya jadi kamu mau menghitung hitungan iya, dibalikin. Betul. Ternyata hmm. begitu yang 400 tahun ibadah betul-betul feel keterima semua jika dibandingkan dengan nikmat apa dibaca cerita sudah bilang, hmm. Eh, bilang Allah berikan pada kita hmm. itu ternyata yang 400 tahun ibadah baru bisa bayar nikmat yang Allah berikan matanya sebelah. Masya Allah boro-boro kita oh, iya, iya. yang 400 tahun nggak sampai. Oh. Garantinya cuma sampai 60 70. Iya, iya. kalau sampai Eh. ya sementara ikatan dokter rasa Indonesia menyebutkan antara 50 sampai 55 tahun hmm. makanya kalian yang pagi ini udah usianya 54 tahun 11 bulan 3 minggu 3 iya jadi dalam artian betul, ya betul. itulah hmm. jadi betul-betul ya sangat makanya termasuk hamba yang sombong kalau nggak membaca ini minta maaf dan ampun iya. pada Allah Subhanahu iya. termasuk kayak misalnya ada yang uh, beranggapan gini kita kan habis sholat ibadah menghadap Allah kan dalam iya. sholat kenapa sih kita udah menghadap Allah minta doa pakai istighfar lagi Setelahnya kan Allah juga maha tahu gitu kan Sombong banget ya orang itu Ustaz ya <laughs> Karena kan kita nggak tahu dalam sholat kita semuanya keterima nah, atau enggak Iya benar benar iya Nah dalam artian bisa aja kan hmm. Ketika kita sholat Tadi ketika bismillahnya atau fatihahnya nah. ada ria al pamer-pamer iya, dikit iya. Karena di iya. belakang ada calon mitoha Mohon maaf <laughs> Bisa aja kan Bu Iya, iya. Ada. Mantap sih. Jadi aja pun udah mantap. Tuh, iya, ada calon mertua, mm-hmm. ada calon darling. Kalau darling. saya rahimah Mirat Allah, Nah bisa aja nah makanya selesai salam. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullah. Iya, ya betul, betul. Mungkin Fatihah saya tadi hmm. ada yang hmm. lalai betul. atau lagi melamun. Iya, betul. belum ya Bu lagi sholat mikirin panci sama kreditan. Ah, suka ada tuh. <laughs> Dan yeah. kalaupun juga kita mau sebelum uh, berdoa ya Ustaz ya, itu pun juga baca istighfar juga ya Ustaz ya. Semoga sempurna ya doa kita. Ya, Bahkan ya, termasuk dalam satu hal yang wajib dalam berdoa. Mm -hmm. Tadi kalau boleh dikatakan ya jelas mm -hmm. istighfar, mm -hmm. kemudian basmalah, kemudian hamdalah, iya. kemudian selawat. Hmm. Tadi ketika 350 tahun hmm. Nabi Adam berdoa pada Allah, hmm. itu nggak diterima-terima iya. minta iya. ampunnya. Betul. Lantas situ Nabi Adam mengawali dengan ucapan Allahumma hmm. salli ala Muhammad hmm. wa ala ali Muhammad. Ditanya Nabi Adam, "Lima Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam?" Inti tahu dari mana nama Muhammad? Iya. Kan belum ada. Iya, betul betul. Walam akhluqhu, aku belum ciptakan dia orang. Hmm. Apa kata Nabi Adam ketika minta ampun pada Allah nih? Ya Allah, sebelum di dunia aku tinggal di surga sejak sudah ratusan tahun dan ketika aku selalu perhatikan antara sudut kanan kiri adalah lafaz engkau dan sebelah kirinya ada Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Jadi walaupun sekarang di rumah kita itu silakan. Jadi contoh itu jawaban Nabi Adam. Mm -mm, Orangnya belum ada tapi namanya sudah menjadi apa? Salah satu asisi rekomendasi Allah menerima doa mohon maaf ampunnya Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, dan jika kita berbicara mengenai istighfar pun uh, berarti kan mohon ampun kepada Allah. Nah, berkaitan juga di dalamnya mungkin kita bisa melaksanakan namanya sholat uh, sholat sunat tobat ya Ustaz ya. Yeah. Nah, apakah memang setiap sholat uh, eh, sunat tobat itu diakhiri dengan istighfar ataupun kita misalnya tidak sholat sunat tobat langsung saja istighfar Ustaz? Jadi secara hukum fikih mm -hmm. ya saya katakan memang walaupun ada yang mengatakan ya cukup sudah mm -hmm. uh, dengan memperbanyak istighfar. Jadi kalau Nabi membaca istighfar mm -hmm. ya silahkan kita untuk memakainya nih. Apa mm -hmm. kita khususkan waktunya? Iya. itu dalam mhm. artian kita bikin timing yang tepat, yeah. yang betul-betul konsen betul-betul khusyuk. -hmm. Jadi istighfar kita bukan hanya sebatas pangkias lidah. Iya. Ya betul-betul apa mulut as ya Allah. Jadi yang bagus sampai kita 100 kali itu ketika astagfirullah kita renungkan. Iya, betul. Ya, waktu yang paling betul-betul mujarab mendekati subuh. Iya. Waktu yang betul-betul di situ akan uh, boleh dikatakan kilas balik kehidupan kita iya, iya. di hari itu sambil kita review ulang dari mulai melek mata tadi itu. Iya, betul. Gitu ya. Hmm. Alunan silakan mau pakai tasbihnya langsung pakai tangan atau pakai tangan atau silakan sebanyak-banyaknya. Hmm. Ya Allah astagfirullahalazim. Tadi kok kenapa saya ngomong begitu ya siang? Astagfirullahaladzim Tuh kita bayangkan Iya, iya jadi betul-betul kita monitor lagi kehidupan kita. Iya, betul. Nah, ini nih yang istighfar yang mempunyai implikasi ada ketenangan pas besok mau memperbuat oh, iya. enggak ya la yuldabul mukmin min hujrin marratain. Enggak mungkin orang mukmin jatuh satu lubang dua kali. Iya, betul, betul. Begitu. Ataupun kita bisa tulis kalau saya sih tulis sehari ini ngapain aja. Mungkin ada yang buat salah, mungkin eh, ada yang saya bercanda, sayanya juga ada yang nggak terima dengan bencana saya, saya tulis terus udah deh saya mohon ampun. Bisa juga dengan gitu ya Ustaz ya. Kayak bikin rapot kecil. Silakan. <laughs> Sebelum nanti rapot besar ya iya, Allah. betul baik. Iya. <laughs> Kita akan lanjutkan Ustaz ya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ya, ditahan dulu pertanyaannya saat kita akan break. Bisa jangan kemana mana Tetiang Kolbu akan kembali tetap bersama kami. Insya Allah.